Ahsanu tariq li ilajil mujtama. Mempelajari ilmu syar'i, menyebarkannya, mendakwakannya di tengah-tengah masyarakat merupakan cara yang paling baik dalam mengobati keadaan masyarakat. Nah, mengajak kaum muslimin untuk kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala agar mereka mau mempelajari dinul Islam yang dibangun di atas Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini akan menjadi pintu awal kebaikan bagi mereka. Kalau kita melihat menengok bagaimana kehidupan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum mereka menyambut dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagian mereka berada di dalam kekufuran kesyirikan bahkan di antara mereka ada yang menentang melawan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun ketika mereka akhirnya mendapatkan taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka akhirnya mau untuk naam menyambut dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabar mempelajarinya, Allah rubah keadaan yang tadinya musuh Islam menjadi orang-orang yang mulia kedudukannya menjadi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya adalah ilmu syar'i. Maka demikian pula kita ma'asyiral muslimin rahimana rahimakumullah kalau kita memiliki na'am al-ghairah kesemangatan, kecemburuan terhadap keadaan masyarakat. Naam, maka hal ini tidak bisa hanya mengandalkan semangat kemudian melakukan cara-cara yang tidak sesuai syar'i, tidak sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Sebaik-baik cara untuk mengobati keadaan masyarakat tidak lain adalah mengajak mereka untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mengamalkannya dan menyebarkannya, mendakwakannya di tengah-tengah masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, berikan taufik kepada kita dan kaum muslimin untuk kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan pada sore hari ini untuk membaca Naam Kitab Al-Usulu Sittah Beserta penjelasannya dari Al-Allamah Syekh Saleh Fauzan hafizahullah ta'ala enam perkara prinsip enam enam perkara yang sangat penting yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun, enam banyak yang salah dalam enam perkara ini. Pada pertemuan terakhir kita telah masuk kepada al-aslu rabi'. Enam prinsip yang keempat. Yang Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya di dalam Al-Qur'an demikian pula nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penjelasan yang gamblang yaitu bayanul ilmi wal ulama wal fiqhi wal fuqaha ومن وبيان من تشبه بهم وليس منهم penjelasan tentang ilmu apakah yang dimaksud dengan ilmu serta penjelasan siapakah al-ulama para hamalatul ilm siapakah para ulama para pembawa ilmu itu siapakah mereka yang benar-benar berhak menyandang sebutan para ulama' Nah, penjelasan tentang fikih dan fukoha serta penjelasan tentang orang-orang yang tashabbah bihim menyerupai mereka, menyerupai para ulama walaysa minhum namun mereka bukan termasuk ulama. Pasal ini atau prinsip ini merupakan prinsip yang sangat penting oleh karena itu muallif memasukkan ke dalam salah satu usul dari enam usul yang beliau terangkan. Termasuk perkara prinsip bagi enam kaum muslimin. Bagi ahli sunnah wal jamaah adalah mereka harus mengetahui apa yang dimaksud dengan al-ilmu. Serta siapakah ahlinya, yaitu para ulama. Nah, serta mengenali orang-orang yang serupa sekilas mirip dengan ulama namun bukan. Kenapa hal ini penting dijelaskan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah dikarenakan seandainya manusia benar-benar mengambil ilmu dari ahlinya benar-benar dari kalangan para ulama' yang sesungguhnya maka mereka akan selamat. Sebaliknya seandainya manusia mengambil ilmu dari yang bukan ulama atau dari yang bukan mengikuti jalan para ulama malah dari orang-orang yang menyelisihi para ulama yang sesungguhnya maka mereka akan binasa. Nah, oleh karena itu penting bagi kaum muslimin untuk mengenali hal ini, mengenali tentang ilmu, ulama, serta siapa-siapa yang mirip dengan ulama padahal bukan. Ma'asyiral muslimin wa rahimakumullah telah kita baca pada pertemuan sebelumnya penjelasan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah apa yang dimaksud dengan ilmu? Nah, ada yang bisa menjawab, masih ingat? Yang dimaksud dengan ilmu itu apa? Ilmu syariat. Yang dimaksud dengan ilmu yang harus kita memahami dan padanya terdapat keutamaan secara mutlak yang mendapatkan pujian secara mutlak adalah ilmu syar'i. Dan tidaklah lafaz ilmu tadi digunakan secara mutlak tanpa ada penjelasan di belakangnya, melainkan yang dimaksud adalah ilmu syariat. Kalau dapat lafaz al-ilm saja yang dimaksud adalah ilmu syariat. Adapun ilmu-ilmu selain ilmu syariat, ada ulumu dunia, Kendati digunakan lafad ilmu namun di belakangnya ada tambahan, ada kaidnya kan. Ilmu kedokteran, ilmu kesehatan, ilmu teknologi dan lain sebagainya. Di belakang ada tambahan. Namun kalau disebutkan secara mutlak tanpa ada kaid, tanpa ada nah, pembatasan di belakangnya, tanpa ada penjelasan lagi di belakangnya yang dimaksud ada ilmu syar'i. I ilmu tentang agama Allah Subhanahu wa taala, ilmu tentang Al-Qur'an was sunnah serta ahkam yang dibangun di atas Al-Qur'an was sunnah ini ilmu syar'i. Demikian pula yang dimaksud dengan al-ulama siapa mereka? Ulama mana ini? Ulama apa ini? Yang dimaksud dengan ulama adalah ulama kalau ilmu-ilmu syar'i maka ulamanya pun ulama pak. Ulama syar'i. Orang-orang yang benar-benar mendalam ilmunya dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan sebab ilmu tersebut mereka para ulama yang sesungguhnya akan menjadi khusyah takut kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama sesungguhnya hanyalah yang khasyah takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hamba Allah adalah para ulama maka di antara ciri para ulama selain mereka memiliki ilmu yang mendalam tentang agama Islam yang dibangun di atas Al-Quran wa Sunnah kemudian mereka mengamalkan ilmu tersebut mereka merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala humul ulama mereka ulama berilmu dan mengamalkan ilmunya tidaklah teranggap seseorang itu alim sampai mengamalkan ilmunya Kendati dia banyak ilmunya namun kalau tidak diamalkan tetap dianggap sebagai orang yang jahil. Seseorang teranggap alim ketika dia mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui. Karena amal itu adalah buah dari ilmu. Dan kaum muslimin diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti jalan ini, jalan ilmu dan mengamalkannya. Dan diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa kepada Allah agar dihindarkan dari dua jalan. Yang pertama jalannya orang-orang Nasara dan yang sejalan dengan mereka yaitu orang-orang yang semangat beramal tanpa ilmu. Juga kaum muslimin meminta berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari jalan yang kedua yaitu jalannya orang-orang Yahudi dan yang mengikuti jejak mereka yaitu mereka orang-orang yang berilmu namun tidak mau beramal. Ini Nah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu ayat yang senantiasa kita baca dalam solat-solat kita yaitu apa? Nah, dalam surat Al-Fatihah yaitu apa? Lafadznya Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Perhatikan ayat ini ma'asyiral muslimin rahimana rahimakumullah dalam ayat ini yang kita baca dalam setiap solat kita kita berdoa kepada Allah ihdinas siratal mustaqim tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus Naam yaitu jalannya orang-orang yang engkau telah berikan kenikmatan kepada mereka ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim Ghairil Maghdubi عَلَيْهِمْ وَلَضَّالِينَ Bukan jalan orang-orang yang al-maghdub yang dibenci jalan orang-orang dibenci kata para ulama adalah jalannya orang Yahudi dan mengikuti jejak mereka. Mereka dibenci sebabnya kata para ulama mereka berilmu tapi tidak mau beramal. Waladzalin dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat Kata para ulama, al-dhalin mereka adalah orang-orang Nasoro dan yang mengikuti jejak mereka. Kenapa disebut sesat? Karena mereka semangat beramal tanpa apa? Ilmu. Maka kaum muslimin benar-benar dia harus menjalani jalan apa? Belajar, talabul ilmi dan beramal. Inilah jalannya kaum muslimin wasatun pertengahan antara orang-orang Yahudi al-maghdub yang dibenci dengan orang-orang Nasara al maka para ulama, ulama syar'i mereka yang benar-benar mendalam ilmunya tentang agama Islam, tentang Al-Qur'an wa sunnah wal ahkam yang dibangun di atas Al-Qur'an wa sunnah dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam perkara-perkara din, kemudian mereka mengamalkan ilmunya, humul ulama. Barakallahu fikum lah yang kita diperintahkan untuk mengikuti jalan mereka. Mereka lah pewaris para nabi. Nah, Rasulullah mengatakan wa innal ulama'a warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama syar'i yang mendalam ilmunya dan mengamalkan ilmu tersebut mereka lah pewaris para nabi. Nah, Dijelaskan para ulama Tidaklah ahli waris itu Melainkan mereka-mereka yang memiliki kekerabatan yang paling dekat kepada yang mewariskan Ya tidak Misalnya seorang ayah Meninggal Siapa ahli warisnya? Hmm? Nah, istrinya Nah, berarti ibu kita ya. Kemudian kalau yang meninggal ayah kita Siapa lagi? Anak-anaknya Nah, kemudian baik yang laki-laki ataupun yang perempuan, kemudian saudara ayah, kemudian juga na'am barakallahu fikum na'am paman, yakni pamannya ataupun sebelumnya kakek. Ini semua adalah kerabat yang paling apa? Al-aqrab yang mewarisi adalah orang-orang yang paling dekat kekerabatan kepada orang yang mewariskan kan begitu. Maka ketika disebutkan wa innal ulama warasatul anbiya sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi karena mereka adalah orang-orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ilmu dan dalam pengamalan. Sungguh orang-orang yang Allah berikan ilmu padanya namun tidak diamalkan. Maka mereka bukanlah ulama yang dimaksud mewarisi warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimana rahimakumullah dengan mengenali ilmu dan juga ahli ilmu yaitu para ulama yang sesungguhnya maka akan menjadi jelaslah siapa orang-orang yang menyerupai mereka padahal bukan mereka bukan ulama sebagaimana disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullah nam ketika beliau menjelaskan ucapan mualif rahimallah wa bayanu man tashabbaha bihim wa laysa minhum dan penjelasan orang-orang tentang orang-orang yang menyerupai para ulama mereka bukan sesungguhnya dari kalangan para ulama al-maqsud kata syekh bayanu man tashabbaha bi ahli ilmi wa laysa huwa min ahli ilm maksudnya adalah menjelaskan siapa-siapa yang serupa dengan ahli ilmu namun dia sesungguhnya bukan dari ahlul ilm. Innama yuhaki ahlul ilmi yatashabbah bihim. Sesungguhnya dia hanyalah mirip saja, menyerupai secara zahirnya. Nah, sekilas mirip dengan para ulama namun kenyataannya wahwa la yamliku rasidan min ilm pada hakikatnya dia tidak memiliki nilai, tidak memiliki kapasitas dalam ilmu. Yang dia miliki hanya ilmu-ilmu nam kekinian mungkin. Nah barakallahu fikum berfatwa demikian, berfatwa demikian. Nam sekedar menghafal ayat-ayat Naam atau sekedar menghafal hadis-hadis Rasulullah dalam keadaan tidak memahami apa makna yang benar, tafsiran yang benar dari ayat tersebut atau syarah penjelasan yang benar dari hadis-hadis tersebut, dia comot semaunya. Naam, atau sekedar berbekal kemampuan berbicara bahasa Arab. Kemudian tampil. Naam, bicara tentang agama seperti orang yang pandai, ada yang bertanya jawab, ada yang bertanya jawab, ada yang bertanya jawab, menyebutkan ayat dan hadis padahal tidak demikian. Nah, maksud dari ayat dan hadis tersebut sehingga seolah-olah dia seorang ulama. Diangkat-angkat, dielu-elukan kedudukannya. Penggemarnya banyak. Tapi ternyata sesungguhnya dia tidak memiliki nilai, tidak memiliki kapasitas dalam ilmu. Yang seperti ini kata Syekh, dararuhu azim ala nafsihi wa ala ummah. Yang seperti ini Barornya, madaratnya itu besar terhadap dirinya juga terhadap umat. Sekian banyak umat tertipu dengannya. Apalagi sekarang zaman apa? Mensos. Ya. Zaman mensos banyak yang diviralkan di dalam medsos, disebut-sebut, disandangkan nama naam apa uh, ustad atau syekh. Itu mudah sekali menjadi apa? Terkenal. Nah, barakallahu fikum. Timbangannya bukan ilmu. Ikhwani fiddin rahiman rahimakumullah yang seperti ini sangat berbahaya. Harus kita mengenalinya. Harus kita mengenalinya siapa yang benar-benar ulama dan siapa yang bukan. Nah, qala syekh li'annahu Kenapa orang seperti ini madaratnya besar terhadap dirinya juga terhadap umat? Li'annahu yaqulu 'ala Allahi bi ghairi ilmin. Karena dia berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Memfatwakan jihad. Ini adalah jihad. Ini adalah perjuangan. Menukilkan bahwa ini adalah kondisinya sama seperti perang Badar. Allah musta'an. Yang ada adalah membenturkan kaum muslimin dengan pemerintahnya. Bikin kekacauan. Mengatasnamakan jihad, mengkiaskan dengan sirah-sirah ya, sirah Rasulullah sallallahu alaihi bahkan sebagian nah menganggap bahwa tokoh fulan ini bagaikan Abu Bakar As-Siddiqnya, ini bagaikan Umar bin Khattab, ini bagaikan Ali bin Abi Thalib, bagaikan Utsman bin Affan, jauh. Nah, keadaannya. Barakallahu Kalau mereka benar-benar ingin seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ingin seperti Umar dan para sahabat yang lain, mereka akan menahan dirinya untuk tidak mendorong umat kepada kebinasaan bukan mendorong umat untuk supaya melakukan perbuatan-perbuatan yang menyelisihi sunnah mengerahkan masa kalau mereka benar-benar meniru para sahabat akan apa? tenang Hasyirah muslimin rahimana rahimakum timbang dengan ilmu waspada tidak setiap orang yang sepertinya menyampaikan ayat ataupun hadis nah, layak diambil ilmunya. Dulu di antara ulama salaf mengatakan, "Nam inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Nah, Muhammad bin Sirin rahimahullah mengatakan sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka kalian lihat dari siapa kalian mengambil ilmu tersebut. Tidak hanya berdasarkan kepada naam semangat. Timbang dengan ilmu, dengan dalil. Berbahaya orang-orang yang tadi menyerupai sekilas, menyerupai seperti para ulama, padahal bukan. Bahayanya besar terhadap dirinya, juga terhadap umat karena dia berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Wa yudhillun nasa bighairi ilmin dan mereka menyesatkan manusia orang tersebut menyesatkan manusia tanpa ilmu. Akhirnya berapa orang yang berkorban jiwa sampai meninggal. Allahul musta'an masalah darah kaum muslimin ini masalah yang penting. Satu jiwa tertumpah darahnya, nyawa kaum muslimin itu lahu hurumah. Memiliki kehormatan. Lahu hurmah memiliki kehormatan. Barakallahu fikum. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man qatala nah barang siapa wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan barang siapa yang membunuh seorang jiwa yang mukmin sengaja fajaza uhu jahannam balasannya adalah jahannam karena nyawa seorang mukmin memiliki kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun karena tadi fatwa-fatwa yang menyesatkan digiring untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang nah menyelisih syariat, menyelisih bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tertumpahlah darah satu, dua, tiga dan dianggap ringan. Masya Allah. Berbeda dulu dengan para ulama seperti Al-Imam Ahmad rahimahullah. Ketika benar-benar beliau di atas al-haq, beliau dipaksa untuk menyatakan akidah kekufuran Al-Quran itu makhluk, beliau menolak. Tetap mengatakan Al-Quran kalamullah gairu makhluk. Beliau memilih untuk bersabar, ditangkap dan dipenjara disiksa selama tiga pemerintahan bukan waktu yang sebentar. Dan beliau diminta fatwa oleh kaum muslimin, oleh para fukoha ketika itu. Meminta fatwa agar keluar fatwa dari Imam Ahmad karena merasa fitnahnya sudah besar untuk supaya rakyat melakukan perlawanan kepada pemerintahnya ketika itu yang terpengaruh dengan pemikiran Mu'tazilah. Imam Ahmad apa? Ittaqillah fid dima'il muslimin takutlah engkau kepada Allah dalam urusan darah kaum muslimin. Lihat alim, benar-benar alim demikian. Memandang jauh ke depan. Berbahaya sekali orang yang menyerupai ulama padahal bukan. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu, menyesatkan manusia tanpa ilmu. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم dan siapakah yang lebih zalim mimman daripada orang-orang yang iftara daripada orang yang berbuat kedustaan atas Allah mengadakan kedustaan atas Allah liyudhillan nasa ilmin untuk menyesatkan manusia tanpa ilmu. Nah, sama saja yang melakukan ini apakah mengambil cara-cara yang naam ifrat melampaui batas ataukah yang tafril. Sebagian mengajak tadi untuk menyesatkan manusia Orang-orang yang memiliki hamasa, memiliki semangat yang tinggi, disesatkan supaya mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang melampaui batas. Ulu. Adapun orang-orang dari kaum muslimin yang memiliki kelemahan, kekurang semangatan dalam menjalankan agama Islam, mereka dibawa, disesatkan dengan perbuatan tafriyat. Menyepelekan, banyak mengurangi, meninggalkan syariat Islam. Sama saja mereka itu menyesatkan manusia tanpa ilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan faman adlamu dan siapakah yang lebih zalim daripada mereka Wa qad qila sungguh telah dikatakan kata Syekh Saleh Fauzan yufsidu dunya arba'atun. Yang merusak dunia ini ada empat golongan. Yang pertama nisfu faqihin wa nisfu nahwiyin wa nisfu tabibin wa nisfu mutakallimin. Empat golongan. Yang, ber, yang merusak dunia ini kata para ulama ada empat golongan. Yang pertama nisfu faqih yaitu orang yang dia nisfu faqih, ilmunya setengah dari orang yang faqih. Tanggung Nah, tidak mendalam ilmunya. Yang kedua nisbu nahwiyin demikian pula orang yang dia nilainya setengah dari ahlu nahwi seakan-akan seperti ahli nahwi pada bukan tanggung gitu. Demikian pula nisbu tabib setengah dari nilainya orang tadi dokter dokter ya bukan tapi memiliki wawasan dalam. Namun bukan tabib. Dan dia berani berfatwa tentang kesehatan-kesehatan. Nah, wanis kelim. Hada yang pertama yaitu nisfu faqih yufsidu dan ini merusak negeri-negeri karena dia akan berfatwa dan memutuskan perkara tanpa ilmu salah dianggap berilmu berfatwa rusaklah negeri tersebut. Bayangkan kalau keputusan fatwa-fatwanya itu keliru. Ada terjadi persengketaan antar dua orang manusia dia putuskan dengan salah, terjadi lagi permasalahan apa dia putuskan di, dengan salah, merusak ini. Yang halal dikatakan haram, yang haram dikatakan halal, rusak tidak? Rusak negeri. Yang kedua, naam Wahada yubsidu lisan yaitu nisbu nahwi. Sekilas seperti alunahwi memiliki wawasan namun tidak mendalam ilmunya. Sehingga seakan-akan dia berbicara tentang kaidah, kaidah nahwu padahal salah. Maka yang seperti akan merusak lisan, merusak bahasa. Yang keempat, Eh, yang ketiga nisput tabib, orang yang memiliki wawasan mungkin dalam kedokteran, kesehatan namun tidak mendalam ilmunya dan dia sudah berani nah menentukan, menganalisa penyakit kemudian memberikan obatnya ternyata apa salah. Nah, ini yupsidu abdan, merusak badan, jasmani. Nah, berobat kepada yang bukan apa? ahlinya kan berbahaya. Um, sakitnya sakit. Naam. Barakallahu fikum e, bagian pencernaan maka karena dia kurang ilmu dia seakan-akan periksa sana sini tidak mendalam ilmunya oh eh, bapak ini sakit jantung nah ayah dikasih resep obat jantung padahal hanya sakit perutnya misalnya bahaya tidak yufsidul abdan. Demikian pula al-mutakallim tadi ini akan merusak Naam nisbul adiyan Merusak yubsidul adiyan Merusak agama, merusak akidah Naam Jadi dimaksud dengan nisbu faqih Nisbu nawi itu orang-orang yang sekilas mirip kan Tapi tidak mendalam apa Ilmunya, ini yang merusak Seharusnya kita ya arif qadra, seharusnya saat setiap diri kita itu ya arifu qadra nafsa, mengetahui kadar dirinya kan gitu. Nah kalau kita bukan ulama, ya jangan seakan-akan kita bersikap seperti ulama. Nah, yang harus kita lakukan mengikuti jejak ulama belajar mana bimbingan para ulama, fatwa ulama seperti apa, penjelasan ulama seperti apa dalam masa ini. Ini kewajiban kita mengikuti karena kita bukan apa? Bukan ulama. Nah barakallahu fikum. Nah kalau kita tadi tidak menyadari kadar diri kita karena untuk menjadi seorang alim atau ulama benar-benar ini adalah Nah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala Allah angkat derajat tadi setelah sabar dalam mempelajari agama Allah dan yakin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Dan kami jadikan di antara mereka sebagai a'imma, para pemimpin, para ulama, yahduna bi amrina, yang mereka memberikan petunjuk dengan perintah kami. Ketika kapan derajat itu mereka dapatkan? Lama sabaru, ketika mereka sabar. Sabar mempelajari agama. Nah, baru kemudian mempelajari, kemudian ah sudah tinggalkan pakai eh, seperti tampilan ulama kemudian berfatwa karena ingin cepat tenar kan begitu. Sekarang apalagi banyak musim medsos ini bikin rekaman sendiri ya. Bikin pengumuman di apa? akun dia ya. Nah, sebentar lagi akan ada kajian bersama Ustadz Fulan ya dirinya itu ya. Naam bertempat di sini. Nah, dia rekam. Ya berbicara innalhamdulillah rekaman sendiri. Sekarang banyak yang seperti ini. Di-upload kemudian dikomentari teman-temannya. Oh, masya Allah Ustaz, masya Allah. Ya, semakin apa? Tertipu. Hanya mengandalkan kemampuan apa? Berbicara. Yang seperti ini bukan alim. Barakallahu fikum. Tetapi derajat ulama tersebut akan Allah berikan ketika orang-orang tadi sabar mempelajari agama Allah tadarrujan fi talafir ilmi. Bertahap dalam mempelajari ilmu terus dari yang sederhana terus sabar terus berikhlas dengan keikhlasan. Bukan hubbu tasaddur, bukan cinta untuk segera tampil bukan hubus syuhrah, bukan cinta untuk segera terkenal namanya. Barakallahu fikum. Sampai pernah terjadi ada dia ingin mungkin cepat tenar e, bagaimana caranya? Kajian-kajian dia dia rekam kemudian kalau dulu zaman CD ya. Zaman CD itu disatukan nama-nama dai-dai yang memang sudah ma'ruf dikenal dia selipkan nama dirinya di antara mereka. Sebarkan, sebarkan. Mana mana kita lihat. Nah, apa ini? Oh, ada nama pula. Disatukan. Nama ustadz ini ya ma'ruf. Nah, dari dulu. Secara keilmuan, dakwahnya kita ketahui. Pula ustadz ini. oh ini masuk ini. Apa maksudnya? Untuk mengangkat apa? Dan dia sebarkan sendiri hal ini. Barakallahu fikum. Tambah lagi. Ya ini dia buat pamflet kajian. Oh, para uh, naam pendukungnya uh, yang ta'assub kepadanya menuliskan dia Ustaz Fulan murid Syekh bin Baz rahimahullah. Ditempel di mana? Di naam apa namanya? pamflet-pamflet. Seorang yang kritis ber bertanya, "Hah? murid Syekh bin Bas setahu saya Syekh bin Bas meninggal tahun sekian. Nah sementara Ustadz ini baru munculnya yang saya tahu ke Saudinya tahun sekian kayaknya nggak bertemu dengan Syekh bin Bas. Ya, cerdik ini orang bertanya, "Heh, ini benar nggak Sampai dia ini saya sampaikan ucapan dia sendiri. Nah, kalau ini benar, Ustadz ini murid Syekh bin Bas, saya akan sujud syukur, tapi benar apa tidak katanya. Subhanallah ketika ditanyakan si dai tadi malah senyum-senyum tidak mengingkari. Apa tujuannya? Ini namanya hubu syuhrah. Ingin tenar, ingin terkenal. Allahul musta'an yang seperti ini bukan alim. Dan bukan yang seperti ini yang akan mampu membimbing umat Islam kepada ilmu Al-Quran wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbahaya yang seperti ini. Dia akan membawa dalil-dalil sebagaimana keinginan hawa nafsunya. Lebih berbahaya dari yang awam sekali. Benar-benar kalau awam betul tidak tahu. Tetapi ini ia berbicara tentang dalil namun tadi merusak. Hati-hati, waspada. Kenali siapa orang yang benar-benar alim mengikuti bimbingan para ulama dan siapa yang tidak. Oleh karena itu muallif Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah memasukkan poin ini kepada salah satu prinsip karena demikian pentingnya prinsip ini. Bisa salah kita. Menokohkan seseorang yang bukan ulama atau bukan yang mengikuti jejak ulama. Bahaya ini. Termasuk prinsip untuk mengenal hal ini. Kemudian kata mu'alif rahimahullah وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم إلى قوله قبل ذكر إبراهيم عليه السلام يا بني إسرائيل Muali mengatakan, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menerangkan prinsip ini mengenal ilmu wal ulama siapa yang menyerupai ilmu ulama Sesungguhnya bukan mereka, bukan para ulama. Allah telah merangkan prinsip ini di awal-awal surat Al-Baqarah. Dari mulai firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Bani Israel adkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Tentang Bani Israel. Nah, surat Al-Baqarah ke-40. Ila qawlihi qabla dhiki Ibrahim. Sampai firman Allah ta'ala sebelum menyebutkan mengisahkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu ayat ke-122 dari surat Al-Baqarah ya bani Israel dari ayat ke-40 sampai ke-121 ini bercerita tentang bani Israel. Nah, yang Allah utus kepada mereka para nabi-nabi diantaranya siapa nabi? Nabi siapa? Nabi Musa. Nah, Qala Syekh Saleh Fauzan hafizallah, Allah jalla wa ala fi suratil Baqarah anzala ayatin kathira fi Bani Israil litadhkirihim litadhkirihim bi nikmatillahi alaihim. Allah Jalla wa Ala dalam surat Al-Baqarah banyak menurunkan ayat-ayat tentang Bani Israel untuk mengingatkan mereka terhadap nikmat Allah kepada mereka. Apa saja nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel? Hmm? Apa saja? Bani Israel itu adalah keturunan Nabi Yakub. Karena Israel adalah gelar bagi siapa? Nabi Yakub. Nah, barakallahu fikum berarti keturunannya Nabi Ishak. Keturunan Nabi Ibrahim Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan keistimewaan nikmat kepada Bani Israel. Apa saja di antaranya tunggu tahu? Ya. Naam Allah turunkan manna salwa. Naam apa lagi? Hah? Naam diselamatkan dari kejaran Firaun dan bala tentaranya. Apa lagi? Nah, lagi? Allah turunkan apa kepada mereka? Kitab Taurat, ilmu, wahyu. Dengan sebab ini mereka Yahud itu berbangga atas orang-orang Arab, kaum musyrikin Arab dulu sebelum itu Nabi Muhammad. Kami ini kata ahlul kitab Yahud dan Nasara kami ini adalah kaum yang diberikan kitab. Kalian ini yang beribadah kepada patung-patung, kalian kaum musyrikin. Bahkan mereka mengatakan nanti akan turun, akan afwan akan diutus nabi terakhir karena mereka tahu dalam kitab Taurat wal Injil bahwa akan ada nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi Kami nanti akan memerangi kalian bersama nabi tersebut. Nah, sombong, merasa bangga terhadap kaum musyrikin apa? Arab. Ternyata Allah menetapkan bahwa nabi yang terakhir Nabi Muhammad SAW Allah munculkan dari kalangan bangsa Arab. Nah, hasad akhirnya hasad Bani atau orang-orang Yahudi tahu itu ada nabi terakhir namun karena munculnya dari orang-orang Arab yang mereka memusuhinya tidak mau menerima. Ala kulli hal Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikan kenikmatan kepada Bani Israel sehingga dalam awal-awal saat Al-Baqarah ini Allah mengingatkan mereka atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh wa amarahum bittiba'i Muhammadin dan Allah memerintahkan Bani Israel agar mereka mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi ya'rifuna nubuwatahu wa risalatahu fi kutubihim yang mana orang Bani Israel telah mengetahui kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW di kitab-kitab mereka dalam Taurat wal Injil tahu bahkan orang-orang yang akan menemani Rasulullah yaitu para sahabat sudah dijelaskan sifat-sifatnya dalam Taurat wal Injil Nah Wabasyarat bihi andiya'uhum dan para nabi-nabi mereka telah menghabarkan tentang Nabi Muhammad SAW. Maka Allah perintahkan kepada Bani Israel untuk nah, mengikuti Nabi Muhammad SAW. Bada'aha min qawlihi Nah, Allah Subhanahu wa taala mengawalinya mulai dari firman Allah Subhanahu wa taala ayat ke-40 surat Al-Baqarah, "Ya bani Israil, dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum." Wahai bani Israil, ingatlah oleh kalian nikmat aku yang aku berikan kepada kalian, wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum dan tunaikanlah perjanjianku. Nah, Wa khatamaha biqaulihi dan Allah Subhanahu wa taala mengakhiri tentang kisah Bani Israil dalam surah Al-Baqarah tadi Ya Bani Israel adkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan atas kalian dan sesungguhnya aku telah faddaltukum 'alal 'alamin telah memberikan keutamaan kepada kalian di atas naam manusia-manusia yang lainnya. Allah yang menyatakan demikian. Banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada Bani Israel. Juga dalam ayat selanjutnya wat, dalam ayat yang berikutnya wattaqu yawman لَا tajzi nafsun an nafsin شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلُ adlu wa la Ini ayat ke-123 Nam summa dzakara Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah menyebutkan tentang Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, faqala wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin. Yani dari ayat ke-40 sampai ke-123 tadi Allah mengisahkan tentang Bani Israel mengingatkan mereka atas nikmat-nikmat Allah kepada mereka. Nanti silahkan dilihat dalam surah Al-Baqarah. Mulai ayat ke-40 sampai ke-122 atau 123. Nam. Kullu hadhil ayat kata Syekh Saleh Fauzan, semua ayat-ayat ini ma bainal ayatil ula antar ayat yang pertama tadi wal ayatil wal ayatil akhiran ayat yang terakhir tadi ayatun katsiratun ayat-ayat yang banyak kulluha fi Bani Israel. Semuanya tentang Bani Israel. Litadkirihim untuk mengingatkan mereka binikmatillah. Tentang kenikmatan Allah biirsalir rusul dengan berupa apa diutusnya para rasul wa inzalil kutub dan diturunkannya kitab-kitab kepada mereka wa annal wajib alaihim dan yang menjadi wajib atau perkara yang wajib atas mereka an yu'minu bi rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hal yang wajib atas mereka setelah itu ada agar mereka beriman kepada Rasulullah yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti mereka secara ilmu memiliki atau tidak tentang Nabi terakhir memiliki. Mereka berilmu tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah mereka beramal? Tidak. Apakah mereka ulama? Bukan. Banyak ilmu tidak beramal, falaisa minal ulama' Maka melihat seseorang tadi bukan dilihat dari ilmunya saja. Lihat bagaimana pengamalannya, tatbik ilmunya. Arakalafikum. Timbang dengan dalil. Apakah amalan yang tadi sesuai dengan ilmu, sesuai dengan dalil Al-Quran wa sunnah? Kalau tidak, bagaimanapun orang mengangkat diri orang tersebut, bagaimanapun manusia mengangkat diri orang tersebut, kalau dia bukan termasuk orang yang mendalam ilmunya atau yang tidak mengamalkan ilmunya, maka mereka bukan kalangan para ulama atau bukan yang mengikuti jejak para ulama. Waspada, hati-hati. Benar-benar ilmu ini, ilmu tentang agama ini adalah lahmuka wadamuka kata seorang ulama salaf. Ilmu ini adalah darah dan dagingmu. Hati-hati dari siapa engkau mengambil ilmu. Ikhwani fi din rahimana rahimakumullah. Kemudian kita masuk pada penjelasan berikutnya kata Syekh wa yaziduhu wuduhan ma sarahat bihi sunnatu fi hadha min al-kalam al-kathir al-bayyin al-wadih lil-'am al-balid Tadi mualif menyebutkan bahwa Allah telah menerangkan prinsip yang keempat ini. Tentang apa prinsip keempat? Tentang apa? Yang sedang kita bicarakan, prinsip keempat tentang apa? penjelasan tentang apa itu ilmu, siapakah ahlinya para ulama dan orang-orang yang menyerupai ulama padahal apa? Bukan. Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam Al-Qur'an tentang hal tersebut. Juga kata Syekh, wa yaziduhu duhan dan menambahkan atas hal tersebut, menambah jelas terhadap hal tersebut, ma sarahat bihi sunnah, apa-apa yang diterangkan dengan sunnah Rasulullah fi hada dalam perkara ini minal kalamil kathir dari kalam dari ucapan yang banyak al-bayin yang jelas al-wadih bagi kalangan al-ami al-balid sekalipun bagi kalangan yang ami yang amah yang bukan penuntut ilmu. Naam. yani kata Syekh, "Na'am." Kata Syekh Saleh Fauzan, hafizahullah, "Ja'atil ahadis," datang hadis-hadis yang banyak ini. Allati fiha yang mana dalam hadis-hadis tersebut minal hassi ala ta'allumi ilmi wa targhibi fihi. Hadis-hadis yang banyak yang di dalamnya terdapat dorongan anjuran untuk mempelajari ilmu fihi, memberi motivasi, dorongan banyak sekali. Di antaranya hadis yang mungkin antum sering mendengar, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Hadis sahih muttafaqun alaih diriwayatkan dari sahabat Muawiyah Naam radhiyallahu an Naam Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan Allah akan pahamkan dia tentang agama Maka ketika kita dipahamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang agama Sedikit demi sedikit Kemudian kita amalkan Ini insya Allah menjadi alamat bahwa Allah menginginkan kebaikan kepada orang tadi Demikian pula ketika muncul kesemangatan orang tersebut untuk mempelajari agama Karena ilmu itu diperoleh dengan ta'allum wa tafaqquh Nah, ilmu itu dilakukan ditempuh dengan membelajar. Menyabarkan diri mempelajari ilmu berarti ketika ada mulai kecintaan, kesemangatan seseorang dalam mempelajari ilmu, ini alamatul khair, alamat bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan padanya. Ini salah satu hadis yang menyebutkan keutamaan ilmu dan dorongan untuk mempelajari. Dan masih banyak hadis-hadis lainnya. Antum bisa menyebutkan diantaranya yang antum hafal? Apa diantaranya? antaranya? Hmm. Allah, silakan. Ada yang apa? Lafaznya. Lanjutkan man salaka tariqan. Man salaka tariqan. Istamir. Lanjutkan. Yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilan jannah. Nah, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Naam. diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimah. Naam barakallahu fikum. Man salaka tariqan barang siapa yang menempuh satu jalan yaltamisu fihi ilman yang mana menempuh jalan yang tadi dalam rangka untuk mencari ilmu. Kalau kita dapatkan lafaz dari ilmu saja tanpa ada qaid di belakangnya yang dimaksud ilmu apa? Syar'i. Barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka untuk mencari ilmu, Kata para ulama, jalan hissi yang antum tempuh tadi misalnya, ada yang pakai jalan kaki, ya, ada yang pakai sepeda, pakai motor, pakai mobil, semuanya ini termasuk ini menempuh jalan yang hissi demikian pula jalan ma'nawi antum mencatat antum memurajaah antum menghafalkan itu termasuk salah keterikan yaltamisu fi ilman Barang siapa yang melakukan demikian, kata Rasulullah SAW, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah, maka Allah akan mudahkan baginya satu jalan menuju jannah. Dan masih banyak hadis-hadis lain. Yang memberikan haf wa targhib dalam tolabul ilmi. Sehingga ini menerangkan kata Syekh, wa bayanu ma huwal ilmu menerangkan apa yang dimaksud dengan ilmu an-nafi wa ma huwa ilmu alladhi la yanfa juga menerangkan ilmu yang tidak bermanfaat. Asyai'ul kathir, suatu yang banyak. Wa idha raja'ta kitab jami' bayan ilmi wa fadlih, kalau engkau na'am yakni kembali membaca na'am kitab Jami'ul Bayanul Ilmi wa Fadlih Ibni Abdul Bar ataupun yang selain dari kitab ini arafta hadza maka kau mengerti hal ini ada ilmu yang bermanfaat ada ilmu yang tidak bermanfaat nah barakallahu fikum ilmu yang tidak bermanfaat pada zatnya seperti ilmu apa bahkan menimbulkan malborot seperti ilmu sihir ini ilmu kekufuran jangan dipelajari ilmu kebal Ya. Katanya mau menciarkan agama Islam, memperjuangkan Islam, ya. Nah, tapi apa? Sebelum melakukannya apa? Nah, pakai rajah dulu supaya kebal. Ini ilmu yang tidak bermanfaat. Hari alamah orang ini nggak paham. Ya, sebelum melakukan gerakan sampai minum segala macam apa, tahu gotri, pelor. <laughs> dimakan. Mukbal katanya. Beli keris atau apapun eh, naung kujang atau apa. Untuk apa? Ini supaya kuat dikadek dan sebagainya. Allahul musta'an. Ini dilakukan katanya oleh pejuang Islam atau pejuang dakwah Islam. Ini alamat bahwa dia tidak memahami tentang dinul Islam, justru agama Islam memerangi perbuatan-perbuatan tersebut. Kalau dia mempelajari agama Allah tentang tauhid dan tentang syirik, dia akan memerangi perbuatan tadi. Karena itu masuk perbuatan syirik. Termasuk perbuatan istimta' saling memberikan pertolongan dengan jin isti'adah meminta perlindungan kepada jin isti'anah dengan jin ada syirkun akbar tawakalnya kepada jimat-jimat ini justru yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Loh bagaimana dia mau memperjuangkan agama Islam dalam keadaan dia melakukan kesyirikan-kesyirikan besar? Yang lucunya kemungkaran maksiat yang memang mungkar tidak boleh kita setuju minum khamr, naam perjudian mana maksiat, kabirah dosa besar dia ingkari namun dirinya melakukan apa Dosa yang lebih besar, syirik akbar. Ini menunjukkan dia tidak paham. Maka ma'asyurah muslimin rahimah rahimakumullah Pelajari mana ilmu yang bermanfaat Mana yang tidak Ambil ilmu yang bermanfaat Tinggalkan ilmu yang tidak bermanfaat قال رحمه الله تعالى ثم صار هذا أقرب الأشياء وصار العلم والفقه من البدع والضلالات وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل berkata mu'alif rahimahullah kemudian setelah beliau menerangkan betapa tadi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah telah menerangkan apa yang dimaksud dengan ilmu, siapakah para ulama, siapakah yang menyerupai ulama padahal bukan, yang mereka membahayakan. Allah jelaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an, demikian pula Rasulullah dalam sunnah-sunnahnya dengan penjelasan yang wadih, gamblang, jelas namun ternyata kata Syekh, summa sarahada kemudian jadilah hal ini agrobal asya. Ilmu tadi menjadi perkara yang paling dianggap asing. 6. Wasara ilmu wal fiqhu jadilah ilmu wal fiqhu huwal bid'ah wal dalalat menjadi kebid'ahan dan kesesatan. Terasing. Kita merasakannya. Ketika kita berusaha mempelajari ilmu agama benar-benar merujuk kepada Al-Quran wa Sunnah dengan penjelasan para ulama dianggap bahwa yang kita tempuh adalah ini jalannya orang sesat. kan? Ya, ya tidak. Dianggap ini membawa ajaran baru. Walau tidak katanya. Keluar dari kebiasaan. Keluar dari keumuman maka orang-orang yang berusaha mempelajari ilmu dan mengamalkannya menjadi guroba, menjadi asing. Apa penyebabnya? Di antara penyebab kata para ulama, likasrati ahlil ahwa, karena banyaknya ahlul ahwa, ahlul dolam. Sehingga orang yang benar-benar ingin memegang teguh ajaran Rasulullah dianggap asing. Karena saking banyaknya orang-orang yang menyelisihinya. Harakallahu Sebagaimana kata Syekh di sini, Syekh Saleh Fauzan menerangkan ucapan ini, "Saral ilmu wal fiqhu inda ba'dil mutaakhirin huwal bid'ah wad dalalat." Jadilah ilmu, ilmu yang sesungguhnya, ilmu syar'i wal fiqhu Nah, menurut sebagian orang-orang yang terakhir ini adalah merupakan kebid'ahan dan kesesatan. Li'annahum kenapa demikian? Karena mereka taruku ilma as karena mereka meninggalkan ilmu yang sahih al-mabni ala kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu wasallam karena mereka sudah meninggalkan ilmu yang benar yang dimaksud ilmu mereka kalau sudah bisa membuka kunci tanpa membuka apa gembok tanpa kunci hanya tinggal ditunjuk disentuh wah ini berilmu katanya ya kalau sudah bisa apa terbang di udara bisa naik ke atas rumah dengan ringan ini ilmu katanya kalau sudah bisa apa menghilang di hadapan manusia nah padahal ada ini ilmu wah ini sudah tidak bisa ditanding ilmunya tinggi kan seperti ini yang menyebar ya tidak Nah, sementara yang mempelajari ilmu Al-Qur'an wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah SAW dianggap yang seperti ini adalah bukan ilmu tapi kebid'ahan dan kesesatan. Wala haula wala quwata illa billah. Sebabnya karena mereka sudah meninggalkan ilmu sahih. Ilmu yang benar yang dibangun di atas Quran wa sunnah wasara ilmu indahum jadilah ilmu menurut mereka qala fulan wa qala fulan wa hikayat Ilmu mereka adalah kau berkata tokoh fulan, berkata tokoh fulan. Ditanya, mana dalilnya? Pokoknya fulan ini su tokoh besar. Kalimatnya sampai dijadikan kata-kata mutiara, kata-kata hikmah. Wal, padahal apa? Tidak ada dalilnya. Nah, kalau dikatakan, Pak, itu tidak ada dalilnya. ini wajang, apa? Wajangan awas ini. Bahaya kalau dilanggar, bisa kualat. Nah, subhanallah, padahal menyelisih ayat ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hikayat kisah-kisah Seorang yang berilmu itu dah sampai pernah kita mendengar kisah yang mungkin pernah membaca kitab ini. Naam seorang yang berilmu itu sudah mendalam ilmunya. Naam tiba-tiba ketika di majlisnya ini kisah kepada kita dari mungkin yang membaca kitab itu atau yang sering dibacakan di tengah-tengah mereka. Yang berilmu itu katanya ketika sedang bermajlis bersama murid-muridnya tiba-tiba ada orang melemparkan alat pancing usupnya. dia tiba-tiba ada ikan. Wah. Oh. Nah, dilawan dengan apa? Dilawan oleh gurunya tadi karena sedang majlis bersama muridnya ada air minum, dia celupkan tangannya, diangkat sudah ada ikan katanya. Wah, masya Allah ini alim, hikayat kisah-kisah yang seperti ini dijadikan ilmu. Nah, nanti kalau mengimani kepada gurunya, berbaiat kepada gurunya tersebut nanti nam sampai malaikat yang membawa ruh pun akan apa? Akan dikejar nanti ditumpahkanlah wadah yang berisi ruh-ruh tadi dikembalikan kepada nam eh, jasad-jasad dari wadah. Subhanallah. gulung Kisah-kisah dusta. Ini yang dianggap ilmu. Sementara ilmu tentang Al-Quran wa sunnah Nah, ya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum, ikutilah apa yang diturun, diturunkan kepada kalian Rabb kalian, apa yang Allah turunkan kepada kita. Al-Qur'an dan apa? Sunnah Rasulullah SAW. Mereka tinggalkan. Ketika ada menyampaikan kala Rasulullah, ah, ini mah ilmu tingkat rendahan. Ya. Sementara ini ilmu, wah sudah tinggi. Ini keadaannya. Nah, Kekaulihim seperti ucapan mereka Inna qabra al-fulani yanfa'u man kada Wa al buq'at al-fulaniya ra'a fiha fulanun fil manamu kada Seperti diantar ucapan mereka Sesungguhnya kuburan fulan itu bisa memberikan manfaat kepada orang yang demikian-demikian. Orang yang mau menziarahinya, berapa wukuf di sana, berdiam diri di sana. Sampai datang alamat-alamat atau tanda maka bisa memberikan manfaat kepada orang yang sabar duduk di sisi kuburan tadi Nah, kemudian juga sesungguhnya al-buqah tempat naam fulania tempat tertentu seorang dia melihat di sana ketika dia berada di sana dia mimpi dalam tidurnya demikian seolah berjumpa dengan cahaya memberikan wasiat misalnya. Yang seperti ini dianggap ilmu hikayat. Hada ilmu haula ini ilmunya mereka. Nah, au atau bahasuna 'anil ahaditsil mawdu'ah wal makburuk atau mereka mencari hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang sudah dikubur allati na'am qabbaraha ahlul ilm yang mana para ulama telah menguburnya Ditutup oleh para ulama dijelaskan bahwa hadis-hadis ini maudhu dalam kitab kita para ulama dijelaskan ini hadis maudhu, ini hadis maudhu Nah, dikubur oleh para ulama, ternyata mereka menggalinya, mencarinya, wabayanu dan para ulama telah menerangkan anna hadis-hadis itu ada makdubah, hadis yang palsu. Fatajidu al-mukharrifin, kalian mendapatkan orang-orang ahlu khurafat, yang senang dengan perkara-perkara khurafat yaj'alunaha sahihatan menjadikan hadis-hadis tadi menjadi hadis-hadis yang sahih wa yuzayyinuna asanid kemudian membaguskan hadis-hadis tadi membuat sanad-sanad palsu hanya sekedar ingin dikatakan bahwa pendapatnya atau kisahnya tadi ada dasar hadisnya padahal hadisnya hadis-hadis apa palsu yang sudah dikubur para ulama, sudah dijelaskan naam kelemahannya, kepalsuannya namun mereka mencari datangkan lagi, datangkan sana sana. Ya kalau orang yang awam bayangkan tertipu. Tidak ada dalilnya, ada ini dah lihat ini. Qala haddatsana fulan, qala haddatsana fulan, qala haddatsana fulan, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, Masya benar, ada dalilnya. Ya kalau ke awam demikian, tapi kalau diperlihatkan kepada ulama, ulama tahu ini sanadnya nggak ada. Nama ini nggak ada atau rawi ini tidak berjumpa dengan rawi ini karena bedanya 100 200 tahun. Ya bagaimana bisa berjumpa? Atau rawi ini mengambil ilmunya kepada gurunya disebutkan di sini sementara ketika itu umurnya baru 4 tahun. Lah bagaimana dia bisa mendengar dari gurunya? Ulama ahlul hadis tahu. Ya kalau kepada awam tertipu. Coba hadapkan kepada para ulama sanad-sanad palsu yang mereka buat. Ulama akan menjelaskan hada dhaif, hada makdzubah, hada al Nah, ikhwani fi din rahimana rahimakumullah wa yaqulun Naam, mereka mengatakan hadhihi ahadisun sahiha. Ini adalah hadis-hadis yang sahih wayatrukuna al-ahadisi sahihah al-waridata fil Bukhari. Mereka meninggalkan hadis-hadis sahih yang ada yang datang di dalam sahih Bukhari. Adapun untuk membuka, membaca hadis sahih dalam sahih Bukhari malas sekali. Tidak mau. Karena memang tidak ada satu hadis pun yang membela hawa nafsu mereka yang nggak akan digunakan. Nah, mereka meninggalkan hadis-hadis sahih yang ada dalam Sahih Bukhari wa Muslim dalam Sahih Muslim wa Sunanil Arba dan kitab Sunan yang empat wal Masanidil Mu'tabar dan kitab-kitab Musnad yang Ya Yatrukunaha mereka meninggalkannya di annaha laisat tisalihihim karena kitab-kitab tadi tidak ada nah, memberikan kemaslahatan bagi mereka. Ya untuk apa? Malah menghukumi mereka kan yang tidak mau membuat kitab-kitab tadi uh, naam kumpulan hadis-hadis baru yang tadi naam dengan mendatangkan sanad-sanad yang palsu. Ini musibah. Ilmu yang sahih dianggap bid'ah dan kesesatan, ilmu yang naam bukan ilmu sesungguhnya namun mereka katakan sebagai ilmu naam. Jam berapa? Saya baca secara cepat. Kemudian mualif mengatakan wa khiyaru ma indakum labsul haqqi bil batil. Dan yang menjadi perkara terpilih menurut mereka adalah labsul haqqi bil batil, yakni menyamarkan al-haq dengan al-batil. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق jadilah ilmu yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas makhluk wa madahahu dan Allah memuji ilmu tersebut Nah, menurut mereka la yatafawwahu la yatafawwahu bihi illa zindikun au majnun. Wala haula wala quwata illa billah. Mereka mengatakan tidaklah ada berbicara tentang ilmu yang benar yang Allah ajarkan, yang Allah wajibkan, yang Allah puji, namun mereka mengatakan tidaklah berbicara tentang ilmu tersebut melainkan dia orang yang zindik atau orang yang majnun. Nam, Wasara man ankarahu wa adahu wasannafa fit tahdhiri minhu wa nahyi anhu huwal faqihul alim dan jadilah orang yang mengingkari ilmu sahih ilmu Al-Qur'an was sunnah dan orang yang memusuhinya memeranginya wasannafa dan membuat karangan-karangan dalam memperingatkan dari ilmu Al-Qur'an wa ilmu hadis ilmu yang sahih ataupun karangan dalam karangan untuk melarang ilmu tersebut jadilah orang yang membuat karangan-karangan tersebut dan yang mengingkari ilmu sahih tadi dia dianggap sebagai al-faqih al-alim orang yang mendalam ilmunya demikian musibah nah padahal ini di zaman muallif rahimahullah apalagi di zaman kita sudah semakin banyak saya akhiri nah, membaca prinsip ini dengan apa yang kami dengar dari kalam Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bukhari hafizahullah taala walaupun keadaan demikian seandainya kita mengalami keadaan demikian bahwa ilmu sahih dianggap kebid'ahan dianggap kesesatan sebaliknya yang bukan ilmu dianggap ilmu dianggap petunjuk dan ini banyak disebarkan namun tetap ahlul haq jangan sampai meninggalkan ilmu sahih Beliau menukikan ucapan para ulama Ulama salaf Al-muwahhidu lillah Yudhirul haqqa Haythu kana Al-muwahhidu lillah Orang yang mentauhidkan Allah Benar-benar dia menampakkan Al-haq haythu kana Dimanapun dia berada Bagaimanapun keadaan Sampai-sampai kata beliau, kalaupun dia diminta untuk tidak menyampaikan al-haq, diminta untuk menyembunyikan al-haq, dia tidak akan menyembunyikannya. Nah, barakallahu fikum. Keadaan yang tadi menganggap ilmu yang benar menjadi suatu yang terasing, jangan membuat ahlul haq, ahlu sunnah wal jamaah, kemudian mereka akhirnya tidak mau menyampaikan ilmu. Sampaikan ilmu. Bila hikmah, wabil sabar. Nah, karena kalau ahlul haq tadi malah meninggalkan ilmu sahih, maka akan hilanglah syariat ini satu demi satu dan akan semakin kuatlah ahlul batil. Sabar, senantiasa akan ada kata Rasulullah, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq senantiasa akan ada satu kelompok dari umatku kata Rasulullah yang keadaannya dia zahirin al haq dia tampil dengan al haq tidak akan memotorotkan kelompok ini kata Rasulullah saw orang-orang yang menyelisihinya orang-orang yang tidak menolongnya tidak akan memudaratkan padanya sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala sabar sabar nah yang kita harapkan adalah kehidupan yang abadi di atas Naam kenikmatan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala.